Nah teman-teman sekalian, karena Anda orang Makya, Anda orang Bambang Wetan, dan Anda tadi minta selawatan, saya ingin mengingatkan, selawatan itu tidak harus menunggu kita bersama-sama seperti ini. Selawatan itu anytime Anda ingat Rasulullah, dan ingat posisi Anda bertiga dengan Rasulullah dan Allah, itu sudah selawat. Baik dengan ucapan atau cukup ingatan di dalam hati. Kenapa saya pakai ingat Rasulullah? Karena satu hal, kalau mau Allah itu setia kepada apa yang kita inginkan yang kita cita kita kita ciptakan kan anda sama saya bahkan naik Pak cik lumayan kayak aku kalau sampai itu agak iso diandal mas di hadapan Allah bisa diandalkan apa tidak maksud saya gini sebenarnya aslinya sampai sama saya kan tidak begitu bisa diandalkan di hadapan Allah untuk dikabulkan kata apa iso diandalkan lah untuk kelakuannya ya ini maka kita gondelan kelambine kanjeng Nabi karena yang pasti bisa diandalkan di hadapan Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW nah selawatan adalah sampean gondelan kelambine kanjeng Nabi karena beliau bisa diandalkan dan beliau sangat mencintai kita dan seluruh hidupnya adalah untuk mendoakan kemaslahatan kita dunia dan akhirat itulah tentunya selawatan untuk itu teman-teman sekalian, karena kita sudah terlanjur bersama, selawatan penopo ya enak? Ya, Kalau anda sering mendengar di masjid-masjid itu itu ada karya puisi yang dibawakan oleh Syekh Mahmud Al Bushairi Ketua Jum'iyatul Qurra Kairo sekian puluh tahun yang lalu itu yang sangat terkenal di sini itu direkam ketika beliau datang mengunjungi Indonesia dibajak di Lokananta Solo terus rekaman itu yang sering saya tirukan saya bawakan karena di situ menggambarkan upomo sampean urip sial upomo sampean iki rada gak enak urip dunia saat sak rute trimon ikhlaso sing penting sampean gak diuring-uring Gusti Allah dan tetap dicintai oleh Rasulullah gampangan yang inilah kepingino dadi makmume Kanjeng Nabi. Mbuh. Mbuh pas apa sampean ngalami ini? Terserah Allah, terserah Rasulullah. Itu cita-cita yang luar biasa. Nah, maka sering saya bacakan yang Salatu wassalamu alaik Tahu artinya ya Selawat dan salam kepadamu Ya Imam al-mujahidin Wahai pemimpin atau imamnya para pejuang Ya Rasulullah Ya Rasulullah Assalatu wassalam الحق يا رسول الله Wahai penolong kebenaran Alangkah indahnya kalau Anda semua setiap saat sekecil apapun perannya Tapi Anda menjadi penolong tegaknya kebenaran itulah semulia-mulia manusia الصلاة والسلام عليك Di sini baru kita masuk adegan Anda menjadi makmumnya Rasulullah mudah-mudahan nanti ada salat subuh dirawi kanjeng Nabi Ya man asal engkau yang bersamamu Al-Muhaimin atau Jibril melakukan perjalanan spiritual ke langit. Ya man asara bikal muhaiminu lailan nil tamanil tawal siapa tahu Anda diizinkan Allah untuk menerima sesuatu dari Allah ketika yang lainnya tidur. Jadi berjagalah termasuk di dalam tidur. Karena yang tidur hanya badanmu. Rohmu tidak. Bahkan pikiranmu tidak tidur. Hatimu pun mengembara kemana-mana di dalam tidur. Mudah-mudahan ketika semua orang menidurkan badan dan bahkan rohaninya, Anda mendapat peluang yang luas dari alam semesta milik Allah di mana Anda mendapatkan nilta manilta. Anda mendapatkan menerima dari Allah sesuatu yang tidak diterima oleh orang-orang lain yang sedang tidur. Bang-bang wetan, sekarang ini kebanyakan penduduk Surabaya sedang tidur dan Anda menerima sesuatu dari Allah masing-masing maupun bersama-sama. وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء Kemudian Rasulullah maju ke mihrab dan Rasulullah bersembahyang dan semua penghuni langit berduyun-duyun ikut bersembahyang Rasulullah dan Rasulullah menjadi imam dari seluruh roh-roh di alam semesta. Wa taqaddamta lis-salati fa kullu man fis samai wa antal imam. Uang berapa miliar pun saudara-saudaraku tidak ada yang melebihi indahnya menjadi makmumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terlalu kagum sama dunia, jangan terlalu terbuka sama dunia, karena tidak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan cintamu dengan kekasih Allah itu. Ya karimal akhlak Wahai yang akhlaknya terbaik, termulia يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pak Nun yang saya